Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Usul Aqaid Diniyah Yang mana dalam pertemuan terakhir kita tengah membahas tentang asal atau prinsip yang kedua yaitu terkait beriman kepada nabi atau kepada seluruh para nabi. Dan kita telah membaca sebagian darinya. Berikutnya Kata al-mu'alif rahimahullah ta'ala. Di antara bentuk beriman kepada seluruh para nabi adalah wa annahu yajibu dan bahwasanya wajib ma'rifatu jami'i ma ja'a bihi minasy syar'i jumlatan wa tafsilan bahwasanya wajib untuk mengetahui apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Secara jumlah, secara global wa tafsilan dan secara rinci. yakni seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita ketahui yakni secara umum bagi umat ini. Artinya tidak boleh ada ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian sama sekali tidak ada umat ini yang mengetahuinya. Maka ini yang disebut dengan fardu kifayah. Wajib di antara umat ini ada yang bisa dalam ilmu A, Kemudian juga dalam ilmu bedan berbagai hal yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Misalnya, ilmu yang akan paling cepat hilangnya, yaitu ilmu tentang faraid, ilmu tentang warisan. Maka andaikan di seluruh umat ini tidak ada satupun yang mengetahui tentang ilmu tersebut dan tidak ada yang mempelajarinya, maka mereka berdosa. Maka mereka berdosa. Adapun kewajiban per pribadi, perorangan, maka wajib baginya adalah apa yang ia butuhkan dari ilmu-ilmu yang menunjang kesehariannya dari perkara ibadah maupun perkara muamalah. Yang sisanya fardu kifayah. Yang sisanya fardu kifayah. Wal imanu bizalika dan wajib beriman dengan hal tersebut yaitu seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW baik kita mengetahuinya atau tidak. Yani apa yang kita ketahui jelas kita beriman bahwa datang dari Rasulullah SAW. Yang tidak kita ketahui kita siap dalam hati kita, kita punya azam, andaikan datang kepada kita suatu hal dari perintah Rasulullah SAW. Atau andaikan kita mengetahui suatu hal dari apa-apa yang dibawa Rasulullah SAW, maka saya akan terima. Maka saya akan terima. Ini harus. Harus ada pada seorang azam. Keinginan atau tekad untuk menerima apapun yang datang dari Rasulullah SAW yang saat ini belum ia ketahui. Waltizamu ta'ati fi kulli Dan berpegang teguh dengan ketaatannya dalam segala suatu bitasdiki khabarihi dengan membenarkan kabar-kabar yang datang dari Rasulullah SAW. amtithali amrih melaksanakan perintah-perintah dari Rasulullah SAW. Wajitina binahyih serta menjauhi apa-apa yang beliau larang. Ini diantara bentuk keimanan kepada Nabi. Berikutnya wa min zalika termasuk dari keimanan kepada Nabi SAW adalah annahu khasim annahu khasamun nabiyyin bahwasanya beliau adalah penutup para nabi. Ketika dikatakan penutup para nabi, maka berarti juga penutup para rasul. Karena rasul lebih khusus dibandingkan nabi. Lebih khusus dibandingkan nabi. Oleh karena itu ia adalah penutup para rasul dan juga penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah walakin Rasulullah wa khasamun nabiyyin." Tidaklah Nabi Muhammad adalah seorang bapak di antara kalian, laki-laki di antara kalian, ya. Akan tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Maka Nabi dan Rasul terakhir ada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengklaim setelahnya ada Nabi dan Rasul maka ia telah mendustakan Al-Quran. Bagaimana dengan Nabi Isa SAW Ia diutus sebelum zaman Rasulullah SAW. Ia diutus sebelum zaman Rasulullah SAW. Ya, berarti sebelum zaman Rasulullah. Dan ketika ia turun, ia akan turun membawa atau berpegang dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bertentangan dengan hal ini. Maka siapa yang mengklaim bahwasanya ia diberikan wahyu atau ia adalah nabi atau ia rasul setelahnya, ya, maka sungguh ia adalah seorang pendusta. Kata Rasulullah SAW, <clears throat> Inna sayakunu fi ummati salasuna kazzabun kulluhum yaz'am annahu nabi wa ana khasamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Sungguh setelah setelahku dari umatku akan muncul 30 orang pendusta ya atau akan muncul di kala di tengah-tengah umatku 30 orang pendusta yang mereka mengklaim dirinya nabi padahal aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Dan tatkala Rasulullah SAW dekat dengan kematiannya sudah muncul beberapa orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Ya, mengklaim dirinya sebagai nabi. Di antaranya adalah Al Aswad Al Ansi ia ya, mati dan terbunuh di zaman Rasulullah SAW. Artinya di saat Rasulullah SAW sebelum meninggal. Rasulullah SAW diberitahu ya bahwasanya diberitahu melalui wahyu bahwasanya Aswad al-Ansi telah terbunuh. Meskipun kabarnya kabar yang datang dari manusia, yang lewat manusia baru sampai setelah beliau wafat. Ya. Dibunuh oleh virus ad-Dailami. Kemudian juga ada Musailamah Kazab yang terkenal membuat ayat-ayat dan misalnya dia juga mati di zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu setelah pasukannya dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Ya, mati di tangan ya Wahsy. Kemudian juga <clears throat> ada Tulaiha ibn Khuwailid. Ya, Tulaiha ibn Khuwailid juga termasuk yang mengklaim dirinya Nabi seorang komandan perang dan seorang yang memiliki keberanian yang sangat luar biasa. Ia mengklaim dirinya Nabi dikalahkan juga oleh Khalid bin Walid. Kemudian dia kabur. Kemudian dia kembali kepada keislaman. Dan menjadi salah satu ya tokoh penting dalam futuhat atau perangan di zaman Umar Khattab radhiyallahu taala anhu. Dikenal dengan keberaniannya dan ketangguhannya. Kemudian selanjutnya kata al-muallif, waqad nasakha syari'atu syari'atuhu jami'a syara'i. Dan sungguh syariat Rasulullah SAW telah menghapus seluruh syariat-syariat yang ada sebelumnya. Maka tidak boleh lagi setelah syariat Nabi Muhammad SAW seorang mengatakan saya masih ingin menggunakan syariat Nabi Isa atau syariat Nabi Musa atau syariat yang lainnya. Semuanya hapus. Dengan ada syariat Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi ya syariat-syariat yang berlaku setelahnya kecuali syariat Nabi Muhammad SAW. Wa anna nubuwatahu wa syariatahu baqiyah ila qiyamis sa'ah. Dan kenabian beliau serta syariatnya itu kekal hingga hari kiamat. Yang hingga datangnya hari kiamat masih relevan dan masih berlaku syariat beliau. Tidak terjadi perubahan, tidak butuh kepada penambahan, perbaikan dan semisalnya. Fala nabiyya ba'dahu, maka tidak nabi setelahnya wala syari'ah ghaira syari'atihi fi usuluddin wa furu'ihi. Dan tidak ada syariat selain syariat beliau, baik dalam usulnya, dalam perkara-perkara inti tauhid dan akidah, maupun dalam perkara-perkara furu'. Semuanya dikembalikan kepada syariat beliau fil iman bil rusul al iman bil kutub dan termasuk dalam iman kepada para rasul adalah iman juga dalam ya atau terkait kitab-kitab. Maka iman terkait kitab-kitab adalah bagian dari iman secara umum. Ia juga bagian dari iman kepada rasul. Kenapa? Karena kitab-kitab ini diberikan kepada para rasul. Maka konsekuensi dari beriman kepada rasul adalah harus beriman kepada kitab. Ya, harus beriman kepada kitab-kitab tersebut. Dan kandungan dari beriman kepada kitab adalah beriman kepada Rasul. Fal iman Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqtadil iman bi kulli ma jaa bihi minal kitab wa sunnah. Mengharuskan atau mengkonsekuensikan beriman kepada setiap yang beliau bawa dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Dua-duanya wahyu. Al-Quran wahyu, sunnah juga wahyu. Ala wa inni utitul Quran wa mislahuma. Kata Rasulullah, aku telah diberikan Al-Quran dan semisalnya. Yakni sunnah. Meskipun ada perbedaan, misalnya Al-Quran mutawatir, sunnah tidak seluruhnya mutawatir. Al-Quran dibaca dalam sholat, sunnah tidak dibaca dalam sholat. Namun dari sisi kebenarannya atau maknanya, bahwasanya kita harus mengimaninya sama. Sebagaimana kita mengimani Al-Quran, maka demikian pula kita harus mengimani sunnah. Sebagaimana kita harus menerima ayat-ayat Al-Quran, maka demikian pula kita harus menerima apa yang sahih dari sunnah. Alfaluha wa ma'aniha baik secara lafaz maupun secara makna. Fala yatimul iman bihi illa bidzalik. Maka tidak sempurna iman kepada Rasulullah SAW kecuali dengan demikian. Wa kullu ma kana a'zamu ilman bidzalika wa tasdiqan wa i'tirafan wa amalan kana akmalu imanan dan semakin orang semakin seorang besar keilmuannya tentang perkara Al-Qur'an dan Sunnah. Semakin ia membenarkannya, tasdiqan, semakin ia membenarkannya. I'tirafan semakin ia mengakuinya, semakin ia beramal dengannya. Artinya jikalau ia semakin mempelajarinya, semakin mengetahuinya, semakin mengakui dan mengamalkannya, maka kana akmalu imanan. Maka ia semakin beriman. Maka nggak mungkin seorang beriman tapi nggak mau atau ingin menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul namun tidak mau belajar kitab, namun tidak mau belajar Al-Qur'an, tidak mau belajar sunnah, tidak mau mengamalkannya. Tidak bertambah imannya dengan demikian. Wal iman bil malaikah wal qadar dakhilun fi hadzal asl al azim. Fi hadzal asl al azim. Demikian pula iman terkait malaikat dan juga takdir termasuk dalam pondasi yang agung ini. Demikian pula malaikat sebagaimana para rasul di antaranya ada yang disebutkan kepada kita Jibril, Mikail dan selainnya ada pula yang tidak kita ketahui. Ada yang kita ketahui pekerjaannya namun tidak kita ketahui namanya. Dan semisal itu. Kita mengimannya secara global apa yang tidak kita ketahui dan yang kita ketahui kita imani secara tafsir. Wa min tamamil iman dan di antara kesempurnaan iman bihi kepadanya ay ya'lama annama ja'a bihaq bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. La yumkin ayyakuma dalilun akli au hissi ala khilafihi. Tidak mungkin bisa dalil secara akal atau dalil secara hissi, secara panca indera menyelisihinya. Ya, tidak mungkin menyelisihinya. Artinya akal tidak bisa atau tidak mungkin menyelisihi nas yang soreh ya akal yang benar, andaikan akal kita benar tidak akan menyelisih nafs, Tidak akan menyelisihi nafs, Menyelisih dari dari dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ia menyelisihi, maka kita lihat. Ya, bisa jadi mungkin pemahamannya salah. Pemahaman kita terhadap dari tersebut suatu hal yang salah. Misalnya, ya, kita melihat suatu dalil seakan-akan bertentangan dengan kenyataan. Maka mungkin pemahaman kita terhadap dalil yang salah. Kita lihat maka keluar tafsir para ulama yang benar. Kalau benar pemahamannya maka berarti atau kalau benar pemahamannya tidak mungkin berselisih. Dan jika suatu dalil tidak bisa dicerna oleh akal kita, maka kita salahkan akal kita, bukan kita tolak dalilnya. Dan ini membantah terhadap sebagian orang dari kalangan mutakallimin yang mengatakan bahwasanya al-qat'iyat yaitu dalil yang pasti. Sebagian mereka mengatakan dalil yang pasti adalah akal. Sedangkan ya sunnah tidak demikian. Artinya kalau bertentangan berarti sunnah harus diluruskan secara akal. Ini salah. Ini salah. Sebaliknya, kalau bertentangan akal dengan sunnah atau dengan Al-Quran, dengan dalil, maka akal yang harus diluruskan. Karena sama sebagaimana kita sebutkan tadi atau sebelum sebelumnya, akal seperti makhluk-makhluk lainnya. Akal seperti makhluk-makhluk lainnya, akal seperti anggota tubuh lainnya. Tidak semua yang tidak kita lihat tidak ada, maka demikian pula tidak semua yang tidak kita fahami bukan suatu hal yang ada. Sebagaimana kita tidak bisa melihat sebagian hal, demikian pula kita tidak bisa memahami banyak hal. Nah, ini gampang. Ya, sebenarnya ini gampang ya, karena memang kita tidak mungkin menggunakan misalnya akal kita ukurannya cuma segini. Kita menggunakan untuk memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Kan enggak Begini aja udah enggak masuk akal sebenarnya. Kita ketika kita menggunakan akal kita untuk melihat suatu hal-hal seperti itu. Ya, dan juga kita tahu bahwasanya banyak hal-hal yang tidak masuk akal orang-orang terdahulu. Ternyata sekarang kejadian. Menunjukkan bahwasanya tidak setiap hal yang tidak masuk akal menurut seorang tidak ada. Bisa jadi ya suatu hal yang ada. Maka tatkala ada dalil, yang benar adalah kita luruskan akal kita menurut dalil. Ya, bukan dalilnya yang kita tarik, kita nafikan atau kita takwil dan misalnya menurut akal. Kemudian kama yakumu dalilun nakli ala khilafi. Sebagaimana dalil yang nakli, dalil yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulullah juga tidak mungkin berselisihan. Adillah Al-Quran dan As-Sunnah tidak mungkin berselisihan. Kalau berselisihan bisa jadi salah satunya adalah suatu hal yang tidak sahih. Misalnya hadis syaratnya mungkin kurang sahih. Atau bisa jadi pemahaman kita yang salah sehingga tidak bisa me menjadikannya tidak bertentangan. Ya. Namun kita harus meyakini bahwa hukum asalnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak mungkin bertentangan. Dan uh, eh, Al-Alamah Syingkiti dalam telah membuat kitab khusus yang mana dia membantah atau memberikan pelurusan pada ayat-ayat yang dikira terjadi padanya saling ya uh, pertentangan. Ada kitab beliau yang menjelaskan tentang hal ini. Beliau meluruskan bahwasanya maksudnya bukan demikian dan semisal itu. Fal umur kemudian kata beliau, fal umur al ya, al ya, an nafi'ah tajidu dalalatul kitab was sunnah musbitatun laha. Hasatun ala ta'allumiha wa amaliha. Maka perkara-perkara berdasarkan akal dan panca indera yang jikalau ia suatu hal bermanfaat maka kita akan mendapati maka engkau akan mendapati bahwasanya Al-Qur'an dan sunnah menetapkannya juga menganjurkannya untuk menganjurkan untuk mempelajarinya dan mengamalkannya wa ghaira nafi' minal madhkurat laisa fiha ma yanfi wujuduha adapun hal-hal yang tidak bermanfaat maka tidak dalam Al-Qur'an ada yang menafikan keberadaannya, ya, tidak dinafikan keberadaannya. Wa inka kana ad syar'i yanha wa yadum al-umur ad-darah minha. Meskipun ya dalil dari syar'i melarang dan mencela perkara-perkara yang mudarat darinya. Artinya perkara-perkara lain yang bermanfaat akan disebutkan dalam Al-Qur'an baik secara langsung ataupun secara isyarat kepada hal tersebut ya secara isyarat hal tersebut ya sedangkan perkara-perkara yang selainnya yang ber, yang tidak memiliki manfaat dan mudarat maka dalil syar'i melarang dari perkara-perkara yang mudarat tersebut ya wa yadkhulu fil iman bima jaa rasul bal wasair rasul ya dan termasuk beriman kepadanya adalah iman dengan apa yang datang dengannya para rasul dengannya Rasulullah SAW dan juga apa yang dibawa oleh seluruh para rasul.